Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Alhamdulillah pada uh, pagi ini kita dapat uh, bertemu kembali dalam program kajian yang rutin kita adakan membahas tentang al-kabair. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-kabiratu Asitun Dosa besar yang ke-60 yaitu Al-jidal wal mira' wal khusumah. Jidal, pertengkaran dan pertikaian. Perselisihan. Bahwa ini adalah satu perkara yang dilarang di dalam uh, agama kita ini. Sekedar mengulang gajian yang telah lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengecam setiap bentuk perselisihan terutama perselisihan di dalam urusan-urusan agama. Demikian juga perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dalam urusan-urusan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kerap kali menyandingkan antara perselisihan dan pertengkaran dan perpecahan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Surat Ali Imran ayat 105 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran juga telah menjelaskan kepada kita bahwa manusia memang diciptakan memiliki tabiat suka berselisih, memiliki kecenderungan suka bertengkar, berselisih satu sama lainnya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima tetapi manusia senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang yang mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan keburukan dari perselisihan, yaitu lemahnya kekuatan dan terpecah belahnya saf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ati wa rasulah ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم Taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan berselisih dan berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, menjadi lemah dan hilang kekuatanmu. Surat Al-Anfal ayat 46. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ia mengatakan, aku mendengar seorang laki-laki membaca ayat dan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan bacaan yang berbeda. Aku pun meraih tangan laki-laki itu dan membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, Kilakuma muhsinun La takhtalifu Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku Nabi mengatakan, bacaan kalian berdua itu sudah benar. Maka janganlah saling berselisih. Karena umat sebelum kalian saling berselisih hingga menyebabkan mereka binasa. Di sana ada perselisihan-perselisihan yang sebenarnya hakikatnya bukanlah perselisihan. Ya, yang mana ini disebut juga dengan ikhtilaf tanawu, bukan ikhtilaf tadat. Ikhtilaf tanawu di mana Orang-orang yang berselisih pada hakikatnya tidak berselisih. Hanya bentuk-bentuk yang berbeda. Tapi hakikatnya sama. Nah, ikhtilaf seperti ini tidaklah tercelah, Ya. Ini hakikatnya bukan perselisihan. Ini ini hakikatnya bukan pertikaian. Yang dicela dan yang yang tercela adalah ikhtilaf tabat. Di mana dalam kasus ini yang berlaku bahwa kebenaran itu satu, tidak berbilang-bilang. Al-haqqu wahid la yata'addad. Ada pihak yang benar dan ada pihak yang salah. Maka dalam kasus seperti ini janganlah berselisih. Pihak-pihak yang berada di eh, orang-orang uh, yang berada di pihak yang salah adalah rujuk kepada kebenaran. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya kum syatil aswak hindarilah suara gaduh seperti dalam pasar suara gaduh haisat haisat maksudnya di sini adalah pertengkaran ya berbantah-bantahan hingga ya e, kedua belah pihak mengangkat suara tinggi-tinggi atau mengeraskan suara masing-masing nah demikian Jabir bin Samurah juga menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami dan melihat kami terpecah menjadi beberapa halakoh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Mali arakum izin. Mengapa aku lihat kalian ini terpecah-pecah? Ya, mengapa aku lihat kalian ini terpecah-pecah? Ya satu di sana, satu di sini. Nah demikian. Abu Tha'labah Al-Khushani mengatakan dahulu orang-orang apabila mereka bermalam di sebuah bukit atau lembah mereka berpencar-pencar maka Nabi SAW mengatakan aku lihat ya ya berpencar-pencarnya kalian di bukit-bukit dan di lembah-lembah ini itu berasal dari syaitan maka semenjak saat itu apabila mereka bermalam di satu tempat mereka selalu berdekatan satu sama lainnya nah, demikian sehingga kalaulah digelar ya dibentangkan sehelai kain niscaya sudah cukup untuk mereka semua. Nah demikian. Jadi eh, perselisihan merupakan satu perkara yang e, tercela. Namun itu merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Ya, yaitu yang pasti akan terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi. Seperti firman eh, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna mukhtalifin." Maka dari itu tidak boleh menutup-nutup perselisihan atau menyembunyikannya atau berlindung di baliknya atau menutup mata darinya yaitu pura-pura tidak tahu karena kebenaran akan akan nampak walau bagaimanapun usaha untuk menutup-nutupinya. Jadi eh, perselisihan itu adalah untuk diselesaikan, ya bukan untuk dilestarikan dan dipertahankan. Ya, nah demikian. Oleh sebab itu kaedah yang diangkat eh, oleh sebagian orang, ya eh, نتعاون نتعاون فيما فيما اتفقنا فيما فيما اتفقنا عليه ونأذر بعضنا بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Marilah kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati dan marilah kita saling eh, memaklumi di dalam memberikan toleransi di dalam perkara-perkara yang kita perselisih eh, diperselisihkan. Ini kalau yang dimaksud dengan perselisihan di sini adalah perselisihan ikhtilaf tanawu mungkin dapat dibenarkan tapi kalau perselisihan yang dimaksud di sini adalah perselisihan tadat yang tidak mungkin disatukan satu sama lainnya, yang mana kebenaran di dalam perselisihan itu hanya pada satu pihak, maka kaidah ini merupakan suatu kebatilan. Demikian. Nah, kemudian meskipun eh, perselisihan dan perpecahan pasti terjadi, namun secara syar'i ya kehendak syariah Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, menyuruh kaum muslimin untuk mengambil langkah penyelesaian dan bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua, berpeganglah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang bercerai-berai. Walaupun secara tauni itu pasti akan terjadi, namun Allah tidak menyukainya dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebaliknya. Dan langkah paling penting untuk menyelesaikan perselisihan adalah rujuk ilal kitab wa sunnah bifahmi salafil ummah. Rujuk kepada kitabullah, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, sunnah sesuai dengan pemahaman as-salaful ummah yaitu sahabat ridwanullah taala alaihi majmain, Nah demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah ya apapun yang kalian perselisihkan maka putusannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentang suatu apapun kamu berselisih maka putusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan juga ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Oleh karena itu syariat mencela segala perselisihan, pertikaian dan pertengkaran. Dan ini tidak boleh terjadi dalam segala amal dan dalam segala keadaan. Nah demikian. Ya, apa, eh, apabila dalam urusan dunia seperti ini perselisihan eh, eh, perselisihan itu disebut sebagai berasal dari makar dan tipu daya syaitan. Dan sudah pasti perselisihan dalam urusan agama juga berasal dari syaitan. Nah, demikian. Jadi dalam semua urusan sebenarnya perselisihan dan pertengkaran itu dilarang dan diusahakan untuk dijauhi. Ya terutama perselisihan, pertengkaran, pertikaian dalam urusan agama. Dan juga ya hendaknya dihindari pertengkaran, pertikaian, perselisihan, jidal, debat dalam urusan-urusan dunia karena itu akan men, eh, membuat hati saling menjauh satu sama lainnya. Apalagi perselisihan dan pertengkaran itu disertai dengan ya kita katakan kezaliman ya, menzalimi satu sama lainnya. Maka ini adalah suatu hal yang jelas uh, keharamannya. Nah, demikianlah ya para pendengar uh, sahabat Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dosa besar yang ke uh, 60 yaitu eh, haramnya di jidal, mirok ya, dan khusyumah ya, serta pertengkaran dan pertikaian dalam semua urusan, baik itu urusan eh, dunia apalagi dalam urusan agama. Para hadirin ataupun para uh, pendengar yang berbahagia, kita akan lanjutkan al-kabiratu al-hadiyatu wasitun yaitu man'u fadlil ma' menahan kelebihan air dari orang yang memerlukannya. Ini termasuk salah satu uh, yang dilarang ya, dan termasuk hal yang dicela ya dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dan uh, uh, ada juga larangan menjual air yang lebih dari kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Surat Al-Mulk ayat 30. Ya. Allah mengatakan katakanlah terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu siapakah yang mendatangkan air yang mengalir bagimu nah ini menjelaskan kepada kita bahwa air ya yang berasal dari mata air itu yang berasal dari bumi itu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk para hamba, untuk hamba-hambanya, untuk makhluk-makhluknya. Maka apabila seseorang ya memiliki ya kelebihan air, maka janganlah ia menahan dari orang yang memerlukannya, yang membutuhkannya. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u fadral ma ya li tamna'u bihi al-kala janganlah kamu menahan kelebihan air liyumna al kala janganlah kamu menahan kelebihan air yang mana berarti kamu telah mencegah tumbuhnya tanam-tanaman ditamna'u bihi al-kala yang mana berarti kamu yang sehingga akan menyebabkan akan menyebabkan tertahan pula ya e, al-kala ya, eh, tumbuhnya tanam-tanaman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, juga mengatakan man mana afat lamaihi wa fadla kalaihi Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menahan kelebihan air dan kelebihan ya, eh, tanam-tanaman yang dimilikinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menahan anugerahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menahan anugerahnya ya baginya atau kepadanya eh, pada hari kiamat kelak. Ya Allah Subhanahu wa taala akan menahannya. Nah demikian. Ya, menahan eh, anugerah itu ya kepadanya pada hari kiamat kelak. Jadi ini adalah eh, suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada semua makhluk karunia dan rezeki, maka janganlah ditahan. Jadi tidak boleh ya kita menahan ya air air yang berasal dari tanah ataupun eh, tanam-tanaman yang tumbuh di atas bumi atau di atas tanah ya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka dari itu Nabi SAW melarang ya, eh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Nabi saw melarang menjual air yang lebih dari kebutuhan, menjual air yang lebih dari kebutuhan. Nah demikian. Nah diriwayatkan juga dari Iyas bin uh, Abdul Muzani ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual air, melarang menjual air. Ya Aisyah mengatakan bahwa Nabi bersabda, la yamna'u fadlul fad, la, yam, la yumna'u fadlul ma' wala yumna'u naq'ul bir naq'ul bir janganlah menahan air yang lebih dari kebutuhan dan janganlah menahan kelebihan air di sumur ya janganlah menahan kelebihan air yang ada di dalam sumur nah demikian karena eh, sewaktu-waktu itu dapat diambil oleh orang-orang yang kehausan mungkin ada orang-orang yang kehausan ya ingin memanfaatkan ataupun ingin mengambil air dari uh, sumur tersebut maka janganlah dilarang ya demikian pula jangan melarang uh, uh, alkala ya kelebihan ya tanam-tanaman ataupun uh, rumput-rumputan di sini maksudnya ya ya yang tumbuh di sekitar air tersebut ya hingga itu kadang-kadang digunakan juga oleh para penggembala dan hewan-hewan gembalaan yang akan memakan dari uh, rerumputan yang tumbuh di di situ atau di tanahnya. Nah, demikian atau di sekitar air tersebut. Nah, demikian eh, para pendengar sahabat Radio Roja yang berbahagia. Jadi ini termasuk satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada ancamannya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menahan karunia-Nya ya kepadanya pada hari kiamat mana'ahu mana'ahu Allah fadlahu yaumal qiyamah. Niscaya Allah akan menahan karunia-Nya, anugerahnya darinya pada hari kiamat kelak. Demikian juga ya, ia termasuk salah satu di antara tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala akan tidak tidak akan mengajaknya bicara ya pada hari kiamat nanti, tidak melihatnya ya pada hari kiamat. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim rajulun halafa ala sil'atin laqad a'ta biha akthar mimma a'ta wa huwa kadhibun wa rajulun halafa an ala yamin halafa ala yaminin kadhibah ba'da al-asri liyaqtati'a biha mala rajulin muslimin Warajulun mana afadla ma'in fayakulullahu eh, fayakulullahu ta'ala yaumal eh, fayakulullahu ta'ala al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak tiga macam orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajak mereka bicara pada hari kiamat Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat yang pertama orang yang bersumpah menjual barang dagangannya sehingga ia diberi harga yang lebih banyak dari biasanya. Ya. Laqad a'ta biha akthar mimma a'ta. Dia mahalkan. Dia bersumpah menjual barang dagangannya. Dia naikkan harganya. Dia mahalkan harga barang dagangannya itu sehingga dia di, e, diberi harga yang lebih banyak dari yang biasanya atau dia mendapat untung yang lebih banyak berlipat-lipat ya dari yang biasanya, dari yang sewajarnya, dari uh, yang normal. Nah demikian. Nah ini termasuk tiga orang yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala ajak bicara pada hari kiamat. Ya, nah demikian dan orang yang bersumpah ya uh, atas nama Allah ya atas satu barang dagangan dan dia mendapat uh, keuntungan harga yang lebih dari lebih banyak daripada yang biasanya. Itu yang pertama. Ya berapa banyak kita lihat pedagang-pedagang seperti ini. Dia bersumpah dengan atas nama Allah atau dalam bentuk yang lain, iklan atau iming-iming hadiah dan lain sebagainya. Ya atau kata-kata yang meyakinkan konsumen. Ya, begini begitu begini begitu tentang barang dagangannya supaya dia dapat lebih daripada biasanya. Ya, dia mendapat keuntungan yang lebih daripada biasanya dengan sumpah tersebut. Wahwa kadibun. Ya, sementara dia adalah dusta, padahal ia berdusta. Ya, itu sumpahnya itu sumpah dusta. Ya, informasinya iklannya itu iklan dusta. Dia berapa banyak ya pedagang-pedagang yang seperti ini ya e, perbuatannya hingga benar-benar dan sangat merugikan konsumen. Yang kedua orang yang bersumpah dengan sumpah palsu sesudah asar untuk merampas harta seorang muslim. Penyebutan sesudah asar di sini ya, kharaja makhrajal ghalib. Artinya disebutkan menurut kebiasaan. Karena biasanya sesudah asar menjelang e, tutup itu orang-orang kadang-kadang lupa. Ya apalagi barang dagangannya belum laku-laku, maka dia bersumpah untuk melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Nah demikian. Bukan berarti kalau sebelum asar boleh bersumpah palsu. Ya jadi tidak dapat diambil mafhum uh, mukhalafah di sini. Ya. Jadi yang kedua adalah orang yang bersumpah dengan sumpah palsu sudah asar untuk merampas hak ataupun harta seorang muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menahan kelebihan air yang dimilikinya dari orang yang membutuhkan. Maka kelak uh, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya pada hari kiamat. Hari ini aku akan menahan karuniaku kepadamu sebagaimana engkau menahan karunia yaitu air yang tidak engkau buat dengan kedua tanganmu. Yang tidak engkau buat dengan kedua tanganmu. Oleh karena itu, dalam surat Al-Mulk yang kita bacakan tadi ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima faman ya'tikum bima imma'in katakanlah jelaskanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu ya ini adalah istifham ingkari ataupun eh, istifham maksudnya bukan pertanyaan tetapi tapi untuk menegaskan ya takriri yaitu bahwa yang menciptakan air itu adalah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya bukan kedua tanganmu. Maka tidak hak ya, tidak pantas bagimu dan tidak layak bagimu ya untuk menahannya dari orang-orang yang membutuhkannya. Nah, demikianlah ya eh, para pendengar sahabat Radio Roja yang berbahagia. Ya, eh, jadi ini termasuk hal yang dilarang oleh eh, Allah Subhanahu wa taala dan termasuk satu perbuat salah satu perbuatan dosa ya karena ancamannya berat yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menahan karunia-Nya kepadanya pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah tidak akan mengajaknya bicara pada hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Di dalam hadis riwayat Bukhari tambahkan ya wa rajulun mana fadla ma'ihi Allah ya, eh, al-yawma amna'uka fadli kama eh, mana'tu fadla eh, fadlun ma lam ta'mal yadak itu riwayat al-Bukhari nah demikian di dalam riwayat lain ya disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan salah satun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim ada tiga jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka, tidak akan menyucikan mereka dari dosa dan disediakan bagi mereka azab yang pedih. Ini hadis lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Nabi mengatakan tiga jenis manusia la yukallimuhumullah. Allah tidak akan ajak mereka bicara. Wala yanzuru ilaihim yaumil qiyamah. Tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim tidak akan menyucikan membersihkan mereka. Walahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang sangat pedih. Yang pertama adalah rajulun ala fadli ma'in bi yamna'uhu yamna'uhu sabil. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki kelebihan air di satu tempat, di satu jalan, ya, atau di satu tempat. Dan ia menahannya dari seorang musafir. Artinya dia tidak mempersilahkan, tidak membolehkan ya si musafir itu untuk mengambilnya. Ya, ya tidak dibolehkan, eh, tidak, dia tidak membolehkan ya, si musafir itu atau orang yang sedang safar itu ataupun orang yang melintas itu untuk mengambilnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua warajulun baya imaman la yubai'uhu illa lidunya. Fa in a'tahu minha wafa lahu wa in lam yu'tihi minha lam yafilahu. Yang kedua adalah seorang eh, seorang seseorang yang membaiat pemimpin. Seseorang yang membaiat pemimpin waliul amri. Hanya karena harta dunia. Jika ia diberi, ia akan memenuhi bayatnya. Namun jika tidak, ia akan eh, ia akan melanggarnya atau tidak tidak memenuhinya, tidak memenuhi bayatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun baya eh, wa warajulun baya rajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafa lahu billah ya la akhadtuha bikadha wa kadha fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalika. Dan yang ketiga adalah seorang yang menawarkan barang dagangannya ya kepada orang lain selepas asar. Lalu ia eh, bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa ia telah membelinya dengan harga sekian dan sekian dan pembeli itu membenarkannya dan membelinya. Padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu harganya. Dia katakan ya penyebutan ba'dal asar di sini adalah qad kharaja makhrajal ghalib di dalam ilmu usul fikih itu biasanya ya, orang itu terdesak pada masa-masa seperti itu, yaitu sesudah asor di mana para pedagang sudah siap-siap untuk pulang ke rumah dan menutup kedainya, tokonya, ya, yaitu adalah masa-masa kritis, di mana kalau dia belum dapat untung, maka disitulah dia gelap mata, dia menawarkan barang dagang barang dagangannya kepada para pembeli calon pembeli ya e, menawarkannya dengan satu harga jadi yang dia, dia sertai dengan sumpah dan atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia telah membeli barang ini sekian dan sekian. Bisa dia mengatakan, "Pak, modalnya aja 5000," katanya. Padahal tidak seperti itu. Wa huwa ghairu dzalika, wa huwa ala ghairi dzalika. Sementara tidak seperti itu. Padahal modalnya tidak sampai 5000. Ya, untuk melariskan barang dagangan, enggak untuk membuat percaya ya konsumen ya untuk me, uh, membuat konsumen itu yakin pembeli itu yakin dengan barang dagangannya. Karena itu ikhwani ya para pendengar yang berbahagia di dalam bab periklanan itu juga jangan berlebih-lebihan hingga berbau unsur kebohongan, kedustaan dan tidak seperti tidak sebagaimana uh, adanya ya wahwa ala dzalika. Sementara ya sebenarnya tidaklah seperti itu. Ya berapa banyak kita lihat iklan-iklan yang menipu Nah ini tidak boleh. Ya berlebih-lebihan. Sehingga kadang-kadang di luar nalar dan akal sehat. Dikatakan begini begitu, begini begitu padahal tidak seperti itu. Nah demikian. Maka janganlah kita bumbui ya eh, jual beli kita itu dengan satu perkara dosa. Nah di sini adalah men, eh, kita katakan menawar barang dagangan, menawarkan barang dagangan ya dengan menyebut atau eh, bersumpah ya nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia mengatakan sungguh aku beli barang ini begini dan begitu dengan harga sekian dan sekian. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Nah, ini adalah suatu ya perbuatan uh, dosa ikhwan para pendengar yang berbahagia. Nah, oleh karena itu ya dapat kita simpulkan para pendengar uh, sahabat Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa haram hukumnya menahan dan menjual air yang lebih dari kebutuhan. Ya, Al-Imam mengatakan ya, hukum inilah yang berlaku menurut uh, mayoritas uh, pendapat mayoritas ahli ilmu. Mereka melarang penjualan, penjualan air. Dan ini merupakan pendapat Abdullah ibn Al-Mubarak Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Al-Imam al bagawi ya, di dalam Syarh Sunnah mengatakan hal ini berlaku atas seseorang yang menggali sumur di tanah tak bertuan. Ia berhak memilikinya dan memiliki apa-apa yang ada di sekitarnya atau di dekatnya. Ia seperti rerumputan dan tanaman yang tumbuh. Jika si pemilik sumur membebaskan kelebihan airnya, maka orang-orang bisa mengembala di situ. Jika ia melarangnya, tentu mereka tidak bisa mengembala di situ. Dengan demikian, selain menahan kelebihan air miliknya, ia juga menahan remputan yang tumbuh di situ. Inilah makna yang dipilih oleh Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad dan Al-Imam Syafi'i. Dan larangan ini menurut mereka bermakna haram itu haram baginya untuk melakukan perbuatan seperti itu. Akan tetapi, ya e, seandainya ini dipagari, ya, ya dia memagarnya, dia membuat kolamnya, dia e, menyaringnya seperti sekarang ini ya mungkin bertanya bagaimana menjual aqua yang ada dalam botol dan lain sebagainya itu menjual air ya eh, kita katakan kalau dia eh, eh, kalau dia pagari ya kalau dia eh, bentengi air itu ya kemudian dia khususkan ya maka ini eh, tidak berlaku di sini larangan larangan tidak berlaku dalam bentuk seperti ini larangan ini berlaku bagi orang yang menggali sumur di satu tanah ataupun eh, padang terbuka ya medan terbuka kemudian ya dia tidak boleh melarang orang-orang untuk mengambil air di situ atau untuk mengembala di situ ya nah demikian selama dia tidak memagari dan tidak membentenginya nah demikian ya Ibnu Hibban mengatakan tidak termasuk di sini air yang tidak terdapat dalam pagar yang tidak terdapat dalam pagar dan tidak dimiliki oleh seseorang secara pribadi ya seperti air yang mengalir yang dimiliki sama-sama. Kemungkinan juga maknanya di sini adalah air yang dimiliki seseorang di perkampungan, ya seperti sumur atau mata air yang bisa dimanfaatkan. Lalu ia melarang orang-orang mengambil kelebihan air yang dimiliki, sehingga ia dilarang menahan kelebihan air tersebut terhadap kaum muslimin. Setelah ia mengambil air yang dibutuhkannya, ya karena melarang orang lain mengambil air tersebut berarti melarang mereka mengambil rerumputan yang tumbuh di sekitarnya ya jadi larangannya berlaku bagi uh, uh, sumber mata air atau sumur yang tidak dipagari yang tidak dibentengi ya hingga orang eh, orang-orang bisa, uh, bisa singgah di situ atau mendatanginya demikian juga misalnya sumur di tengah perkampungan yang mana itu tidak dipagari dan tidak dibentengi maka ya, itu tidak boleh dia melarang orang-orang untuk mengambil air di situ. Nah demikian. Asyaukani mengatakan di dalam kitab Nailul Autar, Nailul Autar ya bahwa kedua hadis tersebut menunjukkan haramnya menjual kelebihan air yaitu air yang lebih dari kebutuhan si pemiliknya. Lahirnya tidak ada beda antara air yang berada di tanah tak bertuan dengan tanah hak milik. Sama halnya air itu disediakan untuk minum atau untuk yang lainnya. Dan sama halnya air itu untuk keperluan hewan ternak maupun untuk tanaman. Dan sama halnya juga air itu di padang luas ataupun di tempat lainnya. Kemudian beliau mengatakan, larangan menjual kelebihan air ini ditegaskan lagi dengan beberapa hadis. Di antaranya adalah, manusia berserikat dalam tiga hal. Air, rumput-rumputan dan api. Nah demikian. Nah, pada sebab itu ya ikhwan para pendengar yang berbahagia, sodakoh termasuk di antara sodakoh yang paling utama adalah ya sikoyatul ma, memberi air. Ya, mensedekahkannya dan menggali sumur. Nah, ini juga termasuk dalam kategori sodakoh jariah, ya, sodakoh jariah, Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan uh, larangan ia menahan air dari, yang lebih dari kebutuhan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, nah jadi uh, saya uh, saya bin Utsaimin mengecualikan air yang sudah dipagari, dibentengi, dibuat kolam ataupun dibuat uh, uh, baknya misalnya ya, dan itu, itu diolahnya atau diupayakannya dibangunnya sendiri maka tentunya ini tidak berlaku di sini ya nah demikian ya seperti misalnya eh, kolam renang kan begitu ya atau air isi ulang ya karena itu sudah diproses di packing di eh, dibuat sedemikian rupa maka ini tidak termasuk larangan yang disebutkan di dalam eh, hadis Nabi yang kita bacakan tadi seperti riwayat Jabir bin Abdullah ya riwayat uh, Iyas bin eh, Abdul Muzani dan yang lain-lainnya. Nah demikian ya, itu berlaku di e, tempat yang tidak dipagari dan tidak di, e, di dibentengi oleh pemiliknya. E, baik itu tanah itu milik dia maupun tanah itu milik e, negara ataupun milik e, tan di tanah yang tak bertuan. Baik yang mengambilnya itu untuk keperluan memberi hewan ternak atau untuk dirinya sendiri atau untuk menyiram tanam-tanaman. Dan termasuk juga larangan di sini berlaku untuk tanam-tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Janganlah dia melarang tanam-tanaman itu dari orang-orang yang ingin mengambilnya atau mengembalakan hewan ternak di situ. Nah demikianlah eh, para pendengar yang berbahagia eh, kajian kita pada kesempatan yang yang berbahagia ini ya eh, yaitu eh, larangan menahan dan menjual air ya yang lebih dari kebutuhan dari yang lebih dari keperluan ya kepada orang yang ya, membutuhkannya ataupun yang memerlukannya. Nah, demikian saja. Eh, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, syukur jazakallah khair barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari dosa besar ke-61 itu menahan kelebihan air bagi orang yang membutuhkannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita dapat menjauhi dari tiga larangan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Baik untuk selanjutnya akan kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 8233661 ya sekali lagi yang biasa di nomor 8236543 namun untuk sementara ini kami alihkan di 0218233661 dan untuk layanan pesan singkat silahkan Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543 Baik Ustadz, untuk kesempatan pertama mungkin akan kami angkat terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, bagaimanakah hukumnya dengan membuat sumur bor yang dalam agar tidak mudah cepat habis atau lancar di saat musim kering? Tapi hal tersebut malah akan menjadikan malah menjadikan air-air eh, air-air sumur yang tetangga-tetangganya itu menjadi kering. Apakah hal ini juga masuk ke dalam larangan yang disebutkan dalam hadis tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, ini masuk ke dalam bab uh, uh, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri, diri sendiri, uh, tidak boleh memudaratkan orang-orang lain dan tidak juga boleh memudaratkan diri sendiri, ya. Ya, apabila perbuatan itu dapat merugikan orang lain, ya maka itu tidak boleh dilakukan itu masuk dalam dalam bab uh, eh, al mabalim kezaliman ya aniaya atau perbuatan yang merugikan orang lain sebagaimana juga kita membuat safety tank di samping sumur orang lain nah itu tidak boleh secara etika itu tidak dibenarkan ya karena itu dapat mengotori airnya ya walaupun itu kita gali di tanah sendiri demikian juga sumur bor kita buat di tanah sendiri tapi itu dapat merugikan orang lain maka itu tidak boleh kita lakukan. Nah demikian. Nah sekedar ingin melengkapi apa yang sudah kita sampaikan tadi ya. Uh, di sini ada bu. Ya, ya sekedar ingin melengkapi dari apa yang telah kita sampaikan uh, di atas ya. Mungkin uh, akan ada akan banyak pertanyaan yang muncul mengenai bagaimana uh, menjual air ya aqua ataupun jenisnya ya air dalam botol ya air yang dikemas nah apa hukumnya ya maksudnya kita jawab nah, adapun mengemas air ke dalam botol atau bejana atau kemasan tertentu maka hal ini tidak disinggung atau tidak termasuk dalam hadis di atas tidak masuk dalam uh, pembahasan ini dan kedudukannya seperti benda-benda mubah lainnya yaitu ia boleh menjual air dalam kemasan yang ia buat ya seperti halnya eh, benda-benda uh, lainnya seperti kayu bakar, rumput atau garam yang dibuat dalam kemasan. Nah, nah inilah yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim dalam kitab uh, Zadul Ma'ad ya, dalam kitab Zadul Ma'ad juz 4 halaman 269. Kemudian juga Syekh Ibn Utsaimin katakan ya di dalam uh, Fathul Jalali wal Ikram ya. Beliau mengatakan bab ketiga adalah air yang disimpan. Yaitu dikeluarkan lalu disimpan dalam galon atau dalam bejana atau tong dan sejenisnya. Air ini adalah milik kita. Kita boleh menjualnya. Ini adalah milikmu dan engkau boleh menjualnya. Sebab engkaulah yang mengumpulkannya lalu menyimpannya dalam wadah milikmu. Nah demikian. Ya dalam wadah milikmu. Jadi itu tidak termasuk dalam uh, larangan yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya demikian pula ya uh, eh, Al Imam uh, eh, uh, apabila Eh, air itu berada di tanah hak milik, maka pemilik boleh melarang orang lain masuk mengambil air di tanah miliknya. Dengan catatan tanah miliknya itu dipagari ya, dibenteng. Apabila menim, eh, eh, dapat menimbulkan mudarat atas dirinya, ya misalnya ya tentunya uh, itu, itu adalah sesuatu yang dipagari, yang dibentengi. Maka kalau orang masuk, maka itu dapat menyebabkan mudarat atas dirinya atau merusak privasinya. Misalnya akan merusak tanah tanaman yang ditanamnya di situ atau menyebabkan aurat keluarganya tersingkap ya atau mudarat mudarat lainnya. Nah demikian. Jadi ini tidak termasuk dalam uh, hadis yang kita ataupun dalam permasalahan yang kita bahas tadi. Wallahu alam bisawab. Nah, sekarang jazakallah khair atas jawaban al Ustaz. Untuk selanjutnya kami akan coba untuk ke, uh, eh, untuk mengangkat pertanyaan di layanan line telepon di 0218233661. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Indah, Pak, di Bekasi. Ibu Ida. Iya, di Bekasi. Silahkan Ibu Ida. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Begini, Pak. Ini Pak, misalnya, misalnya kita nangisin terus yang suami saya meninggal, emangnya pengaruh dengan suami saya yang di akhirat itu pengaruh dia digebuk, apa katanya disiksa, apa apa saya nangis terus gitu. Kita dua ini Pak, emang kalau misalnya uh, setan tuh yang di film-film itu bisa mengambil nyawa orang gitu bukan tuh Allah yang hidupkan Allah yang ngambil nyawanya kematian orang seseorang itu cuma dia aja itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silakan Ustaz Iya untuk yang pertama ya e, menangis ya karena ditinggal orang yang dikasihi itu adalah suatu yang wajar ya tabii sesuatu yang lumrah dan Nabi juga menangis meneteskan air mata ketika putra beliau Ibrahim wafat. Akan tapi jangan disertai dengan ratapan, raungan, nampar-nampar pipi, mengoyak ngoyak baju, mengucapkan kata-kata yang tidak patut, ya, meratap seperti ratapan jahiliyah. Nah itu dilarang. Ya mengenai hal ini sudah kita bahas pada dosa-dosa besar sebelumnya, yaitu termasuk dosa dosa besar, yaitu niyaha meratap ya akan tapi kalau menangis sekedar menangis ya eh, bersedih ya karena ditinggal orang yang dikasihi maka itu adalah suatu yang sangat manusiawi ya itu suatu yang ya yang wajar ataupun lumrah terjadi pada manusia ya sebagaimana halnya Nabi juga menangis hanya saja kita tidak boleh ya, ya, ya nujaddidil huzn tidak boleh terus menerus ya Nabi menangis tapi tidak terus menerus ya nah demikian cukup ya apa namanya satu hari saja ya e, kemudian ya kita hentikan tangisan kita kita tidak boleh memperbaharui kesedihan ya terjadat ya, ya yujaddidul huzn ya nah memperbaharui kesedihan terus menerus larut dalam kesedihan itu juga tidak baik dilarang ya nah demikian Adapun bagi seorang wanita menjalani masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari eh, Eh, empat bulan sepuluh hari. Hanya saja itu tidak boleh dia isi dengan ya meratap-ratap, meraung-raung, menangis dan sebagainya. Hanya saja dia dilarang untuk bersolek, ya eh, menerima pinangan ataupun memberikan isyarat ya sinyal atau lampu-lampu hijau kepada laki-laki lain untuk mendekatinya nah, demikian. Ya, empat bulan sepuluh hari itu masa berkabung masa iddah. Nah, tapi bukanlah masa berkabung itu dia terus boleh terus menerus menangis di situ tidak. Ya, hendaklah dia menghentikan kesedihan dan hentikan air matanya. Ya, nah demikian. Ya, yang boleh untuk meneteskan air mata terus menerus itu adalah meneteskan air mata karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Adapun karena kehilangan si fulan dan si fulan, orang yang kita kasihi itu tidak boleh kita lakukan terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya setan itu ataupun jin itu dapat membunuh. Ya, seperti kejadian ya seorang laki-laki yang mendapati ya ular pada di atas tempat tidurnya lalu dia bergumul dengan ular itu ternyata ular itu jin dan kedua-duanya mati. Jadi jin itu dapat membunuh juga dia. Ya jin dapat membunuh tapi atas izin Allah, atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh takut karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita perlindungan-perlindungan membaca ayat kursi, ini dan membaca zikir-zikir ya yang dapat mencegah kita dari kejahatan e, syaitan ataupun jin yang durhaka atau jin yang jahat itu. Nah, apapun penyebab kematian itu itu adalah atas kehendak Allah, atas perintah Allah, atas ajal yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan tetapkan atas seseorang. Ya, dan Allah telah menugaskan ditugaskan seorang malaikat untuk mengambil nyawa tiap-tiap manusia yaitu malakul maut. Jadi kalau ada, ada orang mati karena gangguan jin, ya itulah dia sebabnya. Karena kita di dunia ini nggak akan bisa lepas dari yang namanya sebab akibat. Kematian-kematian itu juga kan ada sebabnya, ya ada sebabnya. Nah demikian, ya ada yang sebabnya sakit, ya dikata, eh, dikatakan secara uh, majazi ya dia mati karena sakit, ya sakit telah membunuhnya. bulan ya, telah membunuhnya, jin telah membunuhnya. Tapi hakikatnya yang menetapkan itu semua, yang me menetapkan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini ya dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar melainkan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Sekarang jazakallah khair atas jawaban Ustaz demikian untuk Ibu Ida di Bekasi dan untuk selanjutnya masih di lain telepon ada Umu Alia yang di Bekasi pula yang sudah menunggu silakan Umu Alia. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo Ya, ini rumah saya bersebelahan dengan apa? gereja dan gereja itu kekurangan air Ustaz. Sekali dua kali saya kasih tapi ketiganya saya berpikir bahwasanya saya melancarkan untuk kegiatan mereka gitu Ustadz. Terus jadi nggak saya beri lagi Ustadz bagaimana Ustadz uh, saya mohon nasihatnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan sangat bagus silahkan ya kalau itu tidak ada kaitannya langsung dengan ibadah mereka ya ya misalnya untuk e, minum orang yang kehausan maka tidak mengapa. Tapi kalau ada kaitannya langsung dengan ibadah mereka, misalnya air itu digunakan sebagai air e, untuk e, baptis misalnya maka kayak wallahu alam misal. Nah, sekarang jazakallah khair atas jawaban al Baik, untuk selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ya, ada pertanyaan Ustadz dari Abu Faisal Yosef ya, pada saat sekarang ini eh, banyak mata air mata air yang berada di eh, satu daerah yang eh, di dekat pemukiman masyarakat ataupun tidak itu dibeli atau dijual kepada suatu perusahaan kemudian air tersebut untuk dijual kembali artinya dikuasakan oleh e, satu perusahaan. Nah, bagaimanakah dengan hal ini Ustaz? Apakah diperbolehkan? Ya hendaknya dia menjual tanah bukan menjual air ya ya tak karena yang di e, berhak untuk dimiliki itu tanah ya bidang tanah yang dimilikinya ya dan apa-apa yang ada di dalamnya itu ya yang masuk ke dalamnya ya nah demikian adapun perusahaan air itu dia mengemas bagaimana kita sebutkan tadi itu menjadi hak miliknya dia yang mengumpulkannya dia yang menyaringnya dan lain sebagainya dan dia berhak untuk menjualnya wallahu alam Nah, terima kasih banyak atas jawabannya dan kembali di layanan pesan singkat eh, mohon maaf di layanan line telepon di 0218233661 eh, kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah di kesempatan pagi hari ini. Nah, baik eh, sambil menunggu Ustaz ada pertanyaan kembali dari penanya dari Izul Daulai. Eh, ya Ustaz, pada hadis larangan yang ketiga tersebut, yang tadi dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang buka dagangannya sudah asal lalu dia berkata demikian dan demikian apakah e, maksudnya itu sumpah bohong dalam hal pembelian harganya ataukah e, e, secara umum yaitu berdusta mengumbar sumpah untuk melariskan barang dagangannya itu berlaku secara umum penyebutan kasus yang sifatnya khusus di situ bukanlah pembatasan Ya, itu e, disebutkan e, dalam istilah usul fikih qad kharaja makhrajal ghalib. Intinya adalah dia e, e, melariskan barang-barang dagangannya untuk e, bersumpah palsu atau bersumpah dusta e, untuk melariskan barang dagangannya. Ya baik itu dalam bentuk dia menyebut-nyebut harganya yang tidak sebagaimana mestinya ataupun tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya ataupun dia me, uh, me, me, mengiklankan ataupun me, mempromosikan barang dagangannya dengan sifat yang berlebihan hingga jatuh dalam per, per, eh, perkataan-perkataan dusta atau hal-hal lainnya yang uh, untuk tujuannya adalah ya dia ingin meyakinkan konsumen ataupun calon pembeli agar membeli barang dagangannya dengan sumpah palsunya itu. Maka di dalam riwayat lain riwayat Abu Dar disebutkan al-munfiq atahu bil halifil kadib. Orang yang uh, eh, uh, eh, eh, uh, halifil kadib. Orang yang ingin melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah yang palsu, ya sumpah-sumpah dusta. Munafik atahu bil halifil kadib. Wallahu a'lam Nah, sekarang jazakallah khair atas jawaban oleh Ustaz. Kembali di layanan telepon kami beralih dan sudah ada Ibu Ani yang berada di Jambi Ustaz. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ani. Uh, begini, Pak. Apa seorang ibu udah sakit parah kan gitu. Jadi sekali apa dia punya pegangan seperti pemanis Lantas anaknya ini tadi kasihan terhadap ibunya tadi, dicarikanlah seperti air bening begitu. Apakah itu suatu kesirikan atau bagaimana? Yang yang kedua, mas masalah dengan orang tua. Lah orang tua ini kan per, per, ada perbedaan pendapat gitu pak. Misalnya anak anak tadi di Salapia udah gitu siapa orang tua di Muhammadiyah lantas orang tua ini tadi mengharapkan anaknya ini tadi ke Muhammadiyah kalau kita menolak apakah itu suatu kedurhakaan udah nah. udah itu aja Baik. Pak terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dua pertanyaan Ustaz silahkan Ya, ya untuk yang pertama dulu Ya tentunya ini adalah amal-amal syirkiyah yang uh, dapat menyeret ya pelakunya kepada uh, kemusyrikan. Ya, pemanis ataupun pelaris itu uh, adalah bentuk persekutuan dengan jin. Ya, hakikatnya jin tidak akan memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang mengagungkannya ya dan ingin khidmatnya secara gratis begitu itu saja. Ya, tapi dia menginginkan suatu dari manusia yaitu ya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala wa billah yaitu syirik. Karena ya, syaitan ini ataupun jin yang durhaka ini ya ini adalah bala tentara iblis ingin menyeret kita dan menjadi temannya selama-lamanya di dalam neraka. Ia ingin memperbanyak temannya di dalam neraka. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan syirik tidak boleh ataupun sihir tidak boleh dibantah, tidak boleh dilawan dengan sihir. Itulah yang disebut dengan nusroh dan itu dilarang. Ya, membalas syirik sihir dengan sihir, mengobati sihir dengan sihir. Nah, jadi tidak perlu mengambil ayat tujuh sumur dan jenisnya ya. Nah, ini tidak ada manfaatnya ya, tapi sihir itu ditolak dengan uh, merukyahnya ataupun membatalkan ya amal-amal sihir itu. Jika kita mengetahui benda-benda sihir, ya maka kita menghanguskannya ataupun membinasakannya, ya atau dengan rukyah syariah. Nah itulah cara untuk mengobati dari penyakit ataupun dari akibat uh, pengaruh sihir, ya ataupun apabila seorang punya sihir maka hendaklah dia membuangnya wajib baginya dia membuang sihir itu tuh ya dan melawan apa-apa yang menjadi keharusan dan kewajiban atas uh, sihir itu karena setan atau penjin tentunya menginginkan kita uh, eh, eh, kita itu uh, uh, menyembahnya ataupun uh, berkhidmat juga untuknya sebagai dia berkhidmat untuk kita nah jadi lawan itu nah demikian dan buanglah benda-benda sihir. Itulah cara untuk mengobatinya dan dan uh, uh, diiringi ya seraya kita merukyah diri kita sendiri dan uh, menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan uh, melemah uh, apa namanya kita katakan uh, susahnya sihir itu keluar dari kita. Misalnya ya kita masih meninggalkan sholat, kita masih uh, apa namanya Eh, terkait hati kita dengan eh, perkara-perkara eh, sihir, itu ya masih mengharapkannya putuslah semua itu ya dan bertobatlah dari perbuatan sihir itu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita darinya menyembuhkan menyembuhkan kita dari pengaruh buruknya itu yang pertama yang kedua ya tentunya menaati orang tua itu adalah dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. nama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Hanya saja kepada orang tua kita ya harus e, bersikap e, lemah lembut ya, tidak mengangkat suara di hadapannya ya e, ya, me, me, me, merendahkan sayap kita. Waqfid lahum jannah yaitu merendahkan diri kita ya dan berbicara dengan topan wakullahuma kaulan karima dan katakanlah kepadanya kata kata yang mulia ya nah dibikin injah ada kala antus ika malai laga bihi ilm falatutihuma wasahibahuma fid dunya ma'rufa namun bergaullah bermuamalah bermuamalahlah kamu kepada kedua orang tua orang tua kamu di dunia dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik nah demikian kalau kita ingin menasihatinya maka nasihati dengan cara yang baik dan sopan. Misalnya ya eh, ajak dia bicara ya secara pribadi dan rahasia ya kemudian bicara dengan lemah lembut dan lakukan itu dengan berulang-ulang ya karena ya kita harus eh, memahami kedudukan ya sebagai orang tua yang lebih tua kita harus hormati nah demikian ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya Eh, memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita. Nah demikian ya eh, dan senantiasa berdoa ya agar Allah Subhanahu Wa Taala ya membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah ilmu dan hidayah atau taufik Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallah khair saat atas jawabannya dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir saya di kesempatan pagi hari ini karena waktunya sudah tidak mencukupi. Mungkin ada satu kesempatan atau satu pesan yang dapat disampaikan kepada para pendengar sekalian. Silakan Ustaz. Ya. Um, Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, bertolak dari hadis ini hendaklah kita menjadi orang yang dapat memberikan manfaat dan faedah kepada orang lain. Maka hal yang yang bertentangan dengan hal ini adalah perkara yang bertentangan dengan hal ini adalah kita menahan kelebihan air yang kita miliki dari orang yang memerlukannya, dari orang yang membutuhkannya, ya, atau oh, men, uh, menyulitkan mereka untuk mendapatkannya. Ya misalnya kita memasang harga untuk uh, air tersebut, sementara air itu ya uh, terletak di tempat umum, ya yang mana orang lalu lalang dan ya tertarik untuk mengambilnya. Maka janganlah kita tahan kelebihan air. ini ya dari orang yang memerlukannya dan jangan pula dijual. Ya kecuali ya kita sebutkan tadi ada beberapa bentuk yang dikecualikan orang yang mengumpulkan air itu kemudian dia mengemasnya dan menjualnya itu dikecualikan. Nah, di, eh, termasuk juga orang yang sudah magarinya yang mentenginya hingga masuk dalam uh, dalam wilayah tanah dan uh, kepemilikannya maka uh, ini dia berhak untuk melarang ataupun uh, mencegah orang untuk masuk ke dalamnya. Adapun di selain itu maka dia tidak boleh menahan kelebihan air dari orang-orang yang memerlukannya dan jangan pula dia jual ya kepada kepada orang yang membutuhkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila aku lupa lihada, astaghfirullah li wa lakum li muslimin, innahu huwal ghafur rahim.